Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis seputar hal-hal yang berkenaan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis yang ke 181. Yaitu hadis dari <clears throat> Ya'qub ibn Abi Ya'qub dari Ummu Mungdir. Ummu Mungdir mengatakan, Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku bersama Ali. Walana dawalib mu'allaqatun dan kami memiliki di rumah ya, satu rumpun buah-buahan korma yang digantung. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu makan wa Aliun ma'ahu yakulu dan Ali makan bersamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali Mah ya, mah artinya ukfuf diamlah ya Ali wahai Ali fa innaka naqihun karena sesungguhnya engkau adalah orang yang baru saja sembuh dari sakit. Qalat atau mah berarti berhentilah. Mah ya Ali, berhentilah wahai Ali. Berhentilah makan, jangan terlalu banyak. Karena engkau adalah orang yang baru saja sembuh dari sakit. Qalat fajala Aliyon, Ali duduk dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan. Qalat kata Ummu Mungdir, faja'al tulahum, maka aku sukukan untuk mereka silqan wa syairan. Aku sukukan kepada mereka ya, silkon satu jenis tumbuhan wasyair dan gandum. Fakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min hada faasib dari makanan ini silahkan dinikmati. Fainahada inna hada aufakulaka karena itulah yang lebih cocok bagi dirimu. Di sini juga diatkan oleh Musannif yaitu at tirmidhi di jamiknya dan beliau mengatakan Hasan Gharib. Gharib berarti jalurnya cuma satu. Lana rifu ila min hadisi fulaih. Ini kami tidaklah mengetahui jalur sanad hadis ini kecuali dari jalurnya Fulaih. Dan Fulaih bin Sulaiman itu adalah seorang perawi yang diperselisihkan apakah dia de, <clears throat> apakah dia perawi yang bisa dipakai eh, uh, riwayatnya ataukah tidak ya, sebagian ulama me, me, menguatkannya dan menilai hadisnya Hasan dan sebagian lagi semacam Ibnu Hajar berkesimpulan bahasanya Fuleh bin Sulaiman itu da'if jika dia bersendirian. Tidak memiliki penguat. Penjelasannya Umum Mungdir, Qil ada yang mengatakan dia adalah salah satu bibik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi masuk ke rumahnya, ya, sehingga Nabi datang ke rumahnya, dan tentang hadis-hadis Nabi masuk ke rumah seorang wanita, maka eh, kenapa Nabi masuk ke rumah wanita tersebut? Apa alasannya dan apa sebab yang membolehkannya? Maka sebagiannya diberi uh, jawaban karena dia adalah masih bibi punya hubungan saudara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan sebagian lagi menyampaikan bahasanya Nabi itu mahram untuk semua perempuan. Sebagian ulama berpendapat kalau Nabi itu mahram untuk semua perempuan. Dan itu salah satu khususia hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun orang tersebut wanita itu e, tidak punya hubungan darah dengan Nabi, namun hukum khusus untuk Nabi Nabi bisa datang ke rumahnya, boleh jadi uh, zahir riwayat menunjukkan kalau Nabi berdua dengannya. Yeah. Karena Nabi saw Alaihi Wasallam mahram bagi semua perempuan. Dan itu adalah hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlaku untuk yang lain. Walana dawalin dan kami memiliki dawal mu'allaqah. Dawalin jamak dari daliyah. Dia adalah inwu rutab wal balhi. Satu rumpun, satu kepok. Ya. ya yang isinya adalah rutab dan balah. Kanu yu'alikuna al-busar adalah mereka orang-orang Arab. Mereka menggantungkan, memasang uh, di memasang buser di dalam posisi bergantung. Semayakuluna toba minhu kemudian mereka orang Arab akan memakan yang menjadi rotop dari buser tersebut. Maka di sini eh, maka korma itu memiliki E, nama-nama e, yang berbeda-beda sesuai dengan urutannya. Dari kemudian pentilnya sampai hitamnya. Di Kamus Ma'ani disebutkan urutan kurma. Yang pertama itu tol'un. Awaluhu tol'un. Ketika dia masih bunga. Ketika dia masih bunga maka disebut tolon kemudian kholalun itu tahap berikutnya disebut kholal kemudian balahun tadi telah kita baca balahun balahun itu berarti fase ketiga ya balahun bi fathatain e, ya, pakai dua fathah baknya fathah dan lamnya fathah nah setelah balah Thumma busrin. Kemudian jadi buser. Ya, kemudian jadi buser. Thumma rotab. Kemudian rotab. Maka buser itu sebelum uh, rotab. Kondisinya masih hijau. Ya, kondisinya masih hijau. Biasanya bulat. Bulat, hijau. Ah, itu namanya buser. Ya, sebelumnya namanya balahun. Setelah rutab, summa tamrun. Kemudian baru jadi korma yang ya, yang disebut dengan tamar, yaitu korma yang hitam. Itu urutan atau nama-nama korma dilihat dari urutan e, perubahannya. Dan ya, maka kebiasaan orang Arab di masa silam E, onta yang posisinya baru balah itu diambil digantung di rumah. Ya, sudah dipetik, digantung di rumah. Nanti kemudian dari balah itu atau kemudian mereka buser. Kanu ya'alikun al-buser. Mereka ngambil buser, digantung di rumah. Nanti setelah jadi dari buser akan jadi rotop. Nah, nanti kalau sudah jadi rotob dipetik, diambil, dimakan. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa Aliun ma'ahu ya'kulu. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari rutab. Wa kadzalika demikian juga Ali makan minhu dari rutab tersebut. Fakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas Rasul berkata kepada Ali mah mah ali, artinya ukfuf anil akli berhentilah makan watawakaf anhu berhentilah fa innaka nakihun karena engkau nakih yeah, artinya adalah hadis ahdin bisyifain baru saja sembuh dari sakit fanakih itu artinya orang yang bari'a sembuh dari satu penyakit hadisan baru saja sehingga belumlah normal kesehatannya. Ya, setelah Nabi suruh untuk berhenti, maka Ali kemudian cuma diam saja, duduk diam, dan Nabi lanjut makan. Setelah itu, Umum Mungdir uh, menyuguhkan silkon dan syair. Silk nabatun ma'rufun Ya, dia adalah satu tanaman, tanaman yang telah dikenal yusbihu naw'an ma yang ada kemiripan dengan jir-jir. yuk kalau galiban yang dimakan galiban biasanya Matbukhan dalam keadaan telah dimasak artinya umum mongdir ini memasak syair dicampur dengan silak dan para ulama menyebutkan bahasanya sair gandum jika dimasak dengan silkon fa innahu nafi'un jiddan lil marid. Maka itu adalah makanan yang ya, manfaat untuk orang yang sakit. Ya, terutama ketika dia fifat rotin naqahah dalam status naqih baru saja sembuh dari sakit dan mulai normalnya kesehatannya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wahai Ali, kalau ini dimakan, makalah ini ini lebih cocok untuk dirimu. Artinya dalam masak makanan ini terdapat faedah yang baik. Wa ya anal awfak linake, karena yang lebih manfaat bagi orang yang baru saja sembuh dari sakit dibuatkan baginya syair uh, roti dari gandum. Yeah fa'innahu karena sesungguhnya syair itu memiliki faedah e, yujimu al-fuad lewati yujimu al-fuad hati e, wa yurihu an-nafasa dan membuat nyaman e, pernapasan wa yu'inu ala istiqmali sehati sehingga membantu untuk eh, sempurnanya kesehatan dan jika ditambahkan pada syair tersebut makanan atau tumbuhan namanya silkon, maka faedahnya akan bertambah. Dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mubarakun fihi adalah satu hal yang berkah. Ada dalamnya kebaikan bagi seorang dalam agamanya dan dunianya, bahkan dalam badannya dan semua keadaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada Ali bahasanya orang yang baru eh, sembuh dari sakit tidak baik kalau banyak-banyak makan korma yang cocok adalah syair ditambah tumbuhan yang namanya silkun. Tak mungkin seperti gambar di tempat kita ya awal-awal sembuh dari sakit ya maka uh, makanan yang empuk-empuk ya ya bubur dan sejenisnya nanti baru setelah itu uh, setelah kemudian cukup nanti baru kemudian makanannya bisa normal sebagaimana biasanya kemudian uh, hadis selanjutnya dari Aisyah binti Tolhah dari Aisyah umul mukminin Qalat beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakti ini, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dan mengatakan, apakah engkau memiliki makanan siang? Maka aku katakan tidak ada. Maka eh, kata ibunda Aisyah, Nabi lantas mengatakan, ini saimun. Jika demikian saya puasa. Aisyah kemudian mengatakan, satu hari Nabi datang ke rumahku dan mengatakan, dan aku sampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita baru saja mendapatkan hadiah. Ya, Nabi bertanya, apa hadiahnya? Kata Ibunda Aisyah, makanan yang namanya hais. Kemudian Nabi mengatakan, Amma ini asbah tu sa'ima. Saya tadi pagi niatnya puasa. Qalat thumma akala. Kemudian Nabi membatalkan puasanya dan makan. Demikian dalam riad ini juga hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Roda itu artinya makanan yang dimakan di awal siang, ya, yaitu maksudnya adalah makanan siang. Karena nahar itu sampai maghrib. Maka sebelum duhur atau pas duhur itu tentu masih tergolong awal ya, maka terkadang Nabi bertanya apakah ada makanan ketika istrinya mengatakan seringkali istrinya mengatakan tidak ada layu jatuh rodaan tidak dijumpai makan siang Fayaqul lantas Nabi mengatakan, jika demikian aku puasa. Artinya Nabi memasang niat puasa dari waktu itu. Dan puasa sunnah tidak disyaratkan padanya tabyitun niyah pasang niat di waktu malam tabiyyid pas eh, waktu malam maka jika seorang itu telah menjumpai waktu pagi dan belum makan belum minum kemudian ter, uh, dia punya inisiatif di tengah siang untuk melanjutkan harinya dalam keadaan puasa falahu dalika itu boleh lain halnya dengan puasa wajib baik Ramadan, qada ataupun puasa nazar maka disyaratkan tapi niyah, pasang, ni, pasang niat di malam hari. Itu sejak waktu malam berdasarkan hadis yang diatkan oleh Darqutni dan yang lain dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan malam yubayit asya maqbala tulu'il fajri fala malahu siapa yang tidak pasang niat puasa sejak malam sebelum terbitnya fajar maka tidak ada puasa baginya Ya. Namun perlu diketahui untuk uh, bahasanya puasa sunnah itu ada dua macam, puasa sunnah mutlak dan puasa sunnah muayyan, puasa sunnah tertentu. Ya. Maka untuk puasa sunnah muayyan, ulama berselisih pendapat, apakah ada kewajiban tabyitun niyah ataukah tidak. Ya, maka Eh, eh, misalnya puasa enam hari di bulan Syawal, eh, puasa muayyan, puasa sunnah muayyan, maka puasa sunnah muayyan diperselisihkan apakah kemudian boleh atau kemudian haruskah tabyitun niyah di waktu malam ataukah boleh pasang niat di pagi hari. Sebagian ulama berpendapat bahasanya untuk puasa sunnah yang muayyan harus pasang niat sejak eh, sejak malam sama dengan uh, puasa fardu. Sedangkan uh, puasa sunnah yang boleh pasang niatnya di pagi hari atau bahkan menjelang siang itu adalah untuk khusus untuk puasa sunnah mutlak yaitu cuma ingin sekedar puasa ya pingin sekedar hanya pingin sekedar puasa e, dan itu adalah di hari di mana hari itu bukanlah hari yang terlarang untuk berpuasa. Namun walau ta'ala a'lam pendapat e, mungkin pendapat yang lebih tepat tidak ada beda antara e, puasa sunnah mutlak dengan muayyan dalam masalah boleh pasang niat puasa di pagi hari asalkan sejak terbit fajar belum pernah makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian eh, tadi kemudian Nabi mendapatkan hadiah makanan namanya hais. Hais adalah atamar ma'asamin adalah korma dicampur dengan minyak samin wal akid dan keju atau di atau korma dicampur dengan minyak samin wadakik dan tepung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tadi pagi berniat puasa, setelah itu ternyata Nabi makan. Maka di kalimat sebelumnya terdapat penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lantas tidak mendapatkan makanan dan Nabi tidak berniat puasa lantas Nabi niat puasa filhal seketika. Adapun di kalimat kedua ini Nabi pada awalnya niat puasa kemudian Nabi dapatkan makanan setelah beliau datang ke rumah lantas beliau membatalkan puasanya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang yang berpuasa sunnah boleh baginya membatalkan puasanya di waktu kapanpun dia kehendaki di waktu siang. Fawa amirun nafsi karena dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kemudian dari Yusuf ibn Abdullah Ibn Salam, anaknya sahabat Nabi yang mantan pendeta Yahudi Abdullah ibn Salam. Beliau mengatakan, "Oh itu aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu potong dari roti yang terbuat dari syair, lantas beliau letakkan di roti tersebut kurma. Lantas Nabi mengatakan, Eh, hadi idamu hadihi kurma ini lauknya roti. Wa akala lantas Nabi memakannya. Hadis ini juga diatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Dan dia adalah hadis yang daif. Dikarenakan jahalah Yazid Ibn Umayyah Al-A'war. Karena ada rawinya yang jahalah majhul. Yaitu Yazid bin Umayyah Al-A'war rawi yang mengambil hadis dari Yusuf. Ya, akhadha qis'atan minal khubzi sa'ir, maksudnya qit'atan satu potong dari roti terbuat dari sa'ir, yang itu adalah roti kering. Nabi lantas mengatakan, tamar ini, korma ini adalah lauknya roti. Artinya hadi tamrah, tamar ini jadi lauk untuk roti tersebut. Kemudian dari Om Humaid dari Anas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibhu as-suflu menyukai suflu Kalau Abdullah Abdullah mengatakan yakni yang dimaksud dengan suflu mabaqiya minato'am yaitu makanan-makanan yang tersisa maka At-Tirmidzi menutup judul bab ini dengan hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam menyukai thuflu. Dan Abdullah Syekh yaitu guru dari Imam Tirmidzi yaitu Abdullah bin Abdurrahman menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan thuflu adalah mabakia minat ta'am, makanan-makanan yang tersisa. mislumaya ma semisal yang tersisa di dasar periuk min lahmin berupa daging atau dakikin atau e, tepung atau yang lain. Kenapa Nabi suka? Karena yang paling bawah itu yatamayas istimewa yaitu lebih banyak kualitas matangnya. Ya, lebih banyak kualitas matangnya karena dia yang paling bawah, yang paling dekat dengan api sehingga ahsanu ta'man sehingga rasanya lebih bagus daripada yang di atas-atas. Ini, eh, untuk hadis yang terakhir tadi, kalau Nabi menyukai yang mengendap di bawah, uh, yang tersisa itu yang mengendap di bawah, maka di Mawahib Muhammadiyah dikatakan di antara faedah hadis ini isar ila tawadu menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal qanaah bil yasir dan merasa cukup dengan yang sedikit. Kemudian tentang asaflu tadi ada tafsiran dari perawi dari Abdullah ibn Abdurrahman gurunya Imam Tirmidzi ada penjelasan yang lain, pendapat yang lain tentang makna saflu. Qil ada yang mengatakan saflu itu sama dengan roti sarit. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Namun aslinya saflu itu ma subumin min kulli segala sesuatu yang mengendap. Namun terkadang digunakan dalam pengertian tepung atau roti sawir atau semua yang menjadi kuat. Di kamus al-muhid disampaikan, taflu artinya mastakara tahta syai' min kidr. Keruh yang eh, permanen mengendap di bawah sesuatu. wa fi ghairiha uh, wa ma yabqa ba'dal asri Ada juga yang memaknainya dengan yang tersisa setelah diperas. Nah, yang ini makna semacam ini terutama yang terakhir wadhalika ghairu muradin huna kataan Yang tentu Eh, semacam pengertian yang terakhir itu bisa dipastikan bukan itulah yang dimaksudkan apa yang tersisa setelah diperas ini sari-sarinya yang terperas nah, yang uh, ampasnya nah, itu juga bisa disebut ataflu ya, namun itu bukan yang dimaksudkan dan supaya orang tidak memahaminya kalau Nabi itu menyukai ampas, ya maka Abdullah bin Abdurrahman, gurunya Imam Tirmidzi, memberikan penjelasan di atas. Nah, pelajaran yang uh, atau kemudian berkenaan dengan hadis ini, ya, maka sebagaimana telah diketahui bahasanya kebiasaan Nabi mengutamakan orang lain baik itu istrinya, keluarganya, tamu, ataupun orang-orang yang membutuhkan. tidak lebih utamakan mereka yang ambil makanan dibandingkan dirinya sendiri. Maka Nabi menyukai thaflu itu seakan-akan menunjukkan bahasanya bisa kita tangkap kalau Nabi berikan makanan-makanan yang ada di atas, yang terletak di atas itu untuk mereka. Wa yakhtaru li nafsihi ma baqiya minhu fi asafil dan Nabi pilih untuk dirinya apa yang tersisa di bawah. Riayatan li suluk yang eh, ini tentu menunjukkan di samping sifat ithar mengutamakan orang lain juga menunjukkan ketawaduan. Karena orang yang sombong tidak mau ngambil uh, ngambil sisa ya, orang yang ya, tentu orang yang sombong meskipun tidak uh, bisa dipastikan tidak mau sisa Wa kathir minal arbiya wal al dan banyak orang yatakabbaruna mereka sombong dan antipati memakan sisa ya, yang mendap di bawah dan mencelanya. Wallah ta'ala ja'ala jamil hikmati fi jami' fi jami' akwali wa af'ali wa ahwalihi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan pada uh, satu hal yang indah pada ucapan dan perbuatan nabinya. fatu baliman arfa qadrahu waktafa atharahu. Maka sungguh beruntung orang yang mengetahui kemuliaan sang Nabi dan mengikuti jejaknya. Kemudian uh, hadis uh, sebelumnya tadi dari Yusuf anaknya Abdullah ibn Salam Ya, maka Yusuf bin Abdullah ibn Salam, maka Yusuf dan Abdullah dua-duanya sahabat Nabi, dan Yusuf ini ya, memiliki tiga hadis dari Nabi. Ya, Yusuf ini kunyahnya Abu Yakub. Wulida fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lahir ketika Nabi masih hidup. Begitu lahir, digendong dibawa ke tempat Nabi dan Nabi dudukkan di pangkuannya dan Nabi lah yang memberi nama uh, memberi namanya dengan nama Yusuf. Wamasaroksau Nabi usap kepalanya. Sedangkan ayahnya Abdullah bin Salam, ya, tentu dia adalah seorang sahabat yang terkenal, karena min ahbaril Yahud yang dulunya adalah ya, pendeta Yahudi. Ya, Abdullah bin Salam ini kunyahnya Abu Yusuf. Ya, yaitu ngambil dari anaknya ini. Dan Abdullah bin Salam ini adalah darahnya darah Bani Israel. Min waladi Yusuf ibn Ya'qub. Secara nasab, Abdullah bin Salam itu keturunan Nabilah Yusuf bin Yakub alaihissalam dan Abdullah bin Salam ini mata meninggal dunia di kota Madinah tahun 43 Hijriah. Dan di antara hal yang menarik berkenaan dengan masuk Islamnya Abdullah bin Salam, sebelum dia masuk Islam, dia punya posisi yang terhormat e, di tengah-tengah orang Yahudi ya, dalam kisah dia masuk Islam, ya, maka ketika dia menghadap Nabi untuk masuk Islam, maka Nabi katakan, tolong kamu masuk ke dalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang Yahudi dan menanyai mereka apa komentar kalian tentang Abdullah bin Salam. Ya. Maka mereka orang-orang Yahudi memuji habis Abdullah bin Salam. Dia adalah Sayyiduna wa ibni Sayyidina. Dia adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Dia adalah khairuna wa ibni khairina. Ya. Dia adalah orang yang terbaik di antara kami dan anak orang terbaik di antara kami. Ya. Kemudian Nabi katakan, percayakah kalian kalau dia masuk Islam? Hasyalillah, mustahil. Abdullah bin Salam masuk Islam, kata mereka. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Kata mereka. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abdullah Salam keluarlah. Maka Abdullah bin Salam keluar dan di depan mereka eh, Abdullah bin Salam ikrar mengikrarkan syahadat ya, di depan umatnya. Ya, di depan umatnya, bahasa bebasnya eh, di depan murid-murid ngajinya, di depan santrinya. Dia ikhlas syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka begitu mereka melihat kenyataan yang tidak bisa diingkari. Bahasanya Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka orang Yahudi ini langsung berubah 180 derajat. Abdullah bin Salam adalah Saruna wa Ibnu Syarina. Ya, dia adalah orang yang paling jahat di antara kami, anak dari orang yang paling jahat di antara kami. Ya. Maka semula memuji setinggi langit, habis itu dibanting uh, eh, sejat uh, eh, ya, di, diletakkan di derajat yang paling bawah. Kenapa? Ya, karena ya, tidak sesuai dengan selera santri. Karena kiai yang nggak sesuai dengan selera santrinya. Ya, ini tipikal masyarakat Yahudi. Ya, ini tipikal masyarakat Yahudi. Ya, ketika ustadznya itu tidak sesuai dengan keinginan santrinya, maka santri akan menahdir ustadznya. Ya. Ya. Ya. Maka santrinya akan nahdir ustadznya. Ya. Ya. Itu tipikal masyarakat Yahudi. Ya. Tipikal masyarakat Yahudi. Ketika ustadz dan kiainya ini cocok di hati, wah maka dipuji eh, setinggi langit. Ya, habis kata pujian untuk dia semua. Ketika Ya, tindakan, sikap, ucapan uh, Pak Kiai dan Ustadz ini cocok di hati santri. Nah, non begitu uh, kemudian Ustadznya itu uh, berubah tidak sesuai dengan keinginan santrinya, ya, maka santrinya yang akan ngasih cap cap cap dan ngasih tahdiran. Nah, maka kemudian ustadz saya telah menyimpang, sekarang menjadi ahlul ahwa, sekarang ahlul beda, sekarang telah jadi hisbi, sururi, dan seterusnya. Oh, itu yang ngasih cap santri itu. Ya. Yang ngasih cap, yang ngasih cap itu santri itu. Bukan ustadz yang lain, namun ini santrinya. Ya, ini yang ngasih cap, ngasih fonis. Ya. Ini ini ini khas masyarakat Yahudi. Ini tipe ini gaya khas dari masyarakat Yahudi yaitu santri ngatur ustad. Ya, santri itulah yang nyetir ustad. Ya. Nanti kalau ustadnya masih sesuai dengan keinginan santri, ya, maka diterima, kemudian diagungkan, dimuliakan. Begitu ya, dianggap ustadnya nyimpang, kiainya menyimpang dari ya, eh, keinginan santri, sudah maka semuanya berubah total. Itu tibekal masyarakat Yahudi yang sebagian kaum muslimin itu tertular e, tipe semacam itu. Ya demikian e, kita lanjutkan ba'da lisa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan atau sebelum kita lanjutkan tadi ada kosakata yang kita lewati di hadis 181 ya yajimul fuada artinya menguatkan hati menguatkan liver Kemudian silikon itu di Kamus Al-Ma'ani diartikan dengan sejenis umbi. Kemudian masih tentang hadis 182 ingin saya tambahkan keterangan dari Mawahib Muhammadiyah. Ada tentang Aisyah binti Tolhah. ya, Aisyah binti Tolhah ini ya, ibunya namanya Ummul Kulthum binti Siddiq. Ya, ibunya adalah Ummul Kulthum ya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga oleh karena itu maka an khalatiha dari bibinya atau dari Aisyah. Aisyah ini statusnya adalah bibinya. Karena sama-sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka di naskah yang lain uh, an khalatiha Aisyah ummul mukminin. Dari eh, dari bibinya Aisyah ummul mukminin. Karena Aisyah binti Talha ini adalah anak perempuan dari Ummul Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan berkenaan dengan Ummul Kulthum binti Siddiq di sini disebutkan di Mawahib Muhammadiyah disebutkan kanat fa'iqatan fil jamal. Dia adalah wanita yang super cantik. Ya, dia menjadi istri dari Mus'ab ibn Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Nah, karena cantiknya maka uh, Mus'ab bin Zubair ini ngasih mahar sebesar satu juta dirham. Likauniha badi'atan fil husni. Karena dia adalah wanita yang super cantik. Maka maharnya satu juta dirham. Ya, padahal di masa silam, masa sahabat, dirham sama dinar itu harganya berdekatan. Ya, satu dinar yang itu 4,25 gram emas itu adalah 10 dirham sampai 12 naik turun. Ya anggap saja 10 e, ya, dirham. E, e, maka e, satu dinar e, 4,25 itu e, berarti kalau 4,25 eh, bagi 10 e, berapa berarti? Berapa nilai satu dinarnya? Satu dirhamnya? Nah, bagi 10 berarti 0,4. Ya, 0,4. 0,4 gram emas. Itu satu dinar. Pakai harga masa silam. Ini, ini maharnya seribu, eh, satu juta dirham. Iya. karena cantiknya. Fala makutila kemudian setelah Mus'ab e, ibn Az-Zubair ini terbunuh ya, di masanya Abdullah bin Zubair juga karena dia mendukung kakaknya Abdullah bin Zubair ya, kemudian akhirnya tazawwajah Umar ibn Abdul Aziz At-Tamimi dengan mahar 100 ribu dirham 100 ribu dinar 100 ribu dinar. Wakanat ahsanan nasi fi zamaniha. Dan ketika menikahnya masih termasuk tergolong wanita paling cantik di zamannya. Sumatazawa tazawwajaha ba'dahu. Kemudian setelah itu nikah yang ketiga. Janda tiga aja masih mahal ya. <laughs> Kemudian eh, setelah eh, setelah setelah itu dia dinikahi oleh sepupunya anak pamannya namanya Umar ibn Ubaidillah alamiati alfi dinar dengan mahar 100 ribu dinar ya, dan ingat satu dinar 4,25 gram 100 ya, ribu dinar Pemata dan beliau meninggal dunia eh, Ba'dani fi wa mi'atin setelah di atas tahun 100 Hijriah. Kemudian tadi tentang uh, eh, roda, <clears throat> ya, masih lanjutannya hadis tentang roda. Kalau di Muhammadiyah ini mungkin lebih bagus penjelasannya. Ya, uh, Al-Ghoda diartikan dengan At-Ta'am alladhi yu'kalu mutlaqat. Ya. Itu makanan yang dimakan mutlak. Uh, waktunya terserah. Kalau kita gunakan sarah dari uh, eh, Sa'abdur Razak fi awali nahar atau uh, yaitu di siang hari, maka ini nanti agak kontradiktif dengan misalnya Syafi'iyah yang mempersyaratkan niat uh, puasa sunnah ya, yang boleh di pagi hari itu adalah sebelum duhur. Sebelum zawal. Setelah zawal tidak boleh. Namun kalau e, dimaknai dengan makna roda itu adalah atau am ala yukal. Ini semua makanan. Mau dimakan jam sekian, jam sekian, mau sarapan, mau ini, semuanya bisa roda. Maka mungkin lebih pas ketika kita artikan ini sarapan bagi, Ya, namun syaratnya rodanya diartikan dengan atau am ala yukal. Maka kemudian Nabi mengatakan ini saim. Ya, dalam riat yang lain yang juga sahih ada lebih kalimat yang lebih tegas. Ini saimun idan. Ya, lebih tegas kalau niatnya baru datang belakangan. Jika demikian saya puasa. Maka kalau pakai yang idan, ini saimun idan, maka ini adalah dalil tegas bolehnya niat puasa sunnah di pagi hari lakin ila zawal inda syafi'i. Akan tetapi pagi harinya cuma boleh sampai zawal. Eh, ila zawal. Setelah zawal, setelah geser matahari ke barat, sudah nggak boleh niat puasa. Puasa sunnah. Wa aujaba malikun at kal fardi. Dan ini masalah yang diperselisihkan ulama. kali Imam Malik puasa sunnah itu niatnya juga harus malam sejak malam. Alasan Imam Malik adalah malam yubayat asyama. Di situ mutlak. Ya, tidak ditentukan harus puasa uh, puasa uh, puasa fardu. Maka beliau katakan ini juga berlaku untuk puasa sunnah. Dan kalimat ini saim juga dalil menunjukkan la ba'sa idharin nafli li qasdi ta'limi orang itu menceritakan kalau dia puasa sunnah itu tidak apa-apa. Tidaklah uh, terutama uh, likos ditaklimi apalagi tujuannya untuk uh, untuk mengajar, memberitahukan semacam ini boleh. Atau ringkasnya orang itu menceritakan kalau dia puasa sunnah asalkan tidak ada tu, niat dan tendensi dan uh, ria ada niat-niat yang jelek maka hukumnya boleh. Yeah sebagian orang dan warak dengan niat warak e, punya anggapan tidak boleh ngomong kalau e, saya puasa sunnah. Tujuannya e, niatnya warak. Namun ini tentu warak yang tidak pas karena Nabi sendiri mengatakan ini saim. Jika demikian saya puasa itu puasa sunnah. Kemudian tadi ada makanan hais dan telah disampaikan pengertiannya. Dan perlu diketahui makna asal, makna bahasa dari hais adalah al-khaltu, mencampur. Kemudian tentang Nabi membatalkan puasa, di sini jadi dalil tegas bolehnya membatalkan puasa sunnah wa wa madhab syafi'i kal akthar. ini madhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Ya. Wa man'ahu Abu Hanifah. Ya, namun Imam Abu Hanifah melarang membatalkan puasa sunnah. Di ghairi udhrin. Di ghairi udhrin. Jika tidak ada udhur. Cuma eh, semata-mata ingin batal tanpa alasan yang kuat. Ya fi riwayatin anhu dalam satu riwayat dari anhu dari Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau melarangnya, kemudian wa'ujab al-qadha'a. Siapa yang kemudian membatalkan puasa sunnahnya maka wajib diqadha. Di antara alasan yang melarang firman Allah taala di surat Maidah ayat yang uh, surat Muhammad ayat yang ke-33, walatubatilu a'malakum." janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Jawaban ulama yang membolehkan, membatalkan, ya, dalilnya tegas, boleh. E, kemudian sedangkan makna surat Muhammad ayat 33 adalah membatalkan pahala. Yang tidak boleh adalah yang maksud ayat dalam membatalkan pahala bukan membatalkan amal. Kemudian tadi tentang Umi Mungdir, tentang Ummu Mungdir Al-Ansariyah. Nama aslinya adalah Salma binti Qais ibn Amr. Wahia khalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi abihi. Dan yang mengatakan kalau dia adalah bibiknya Nabi mengatakan dia adalah bibiknya Nabi dari jalur khalah Nabi dari jalur bapaknya. Ya, beliau ini Ummu Mungdir ini bayat wa salat ila kiblatain, beliau termasuk sahabiyah yang salat di dua eh, salat dua kiblat. Ya, walaha suhbatun dan dia adalah sahabat Nabi. Kemudian di hadis tentang kisah Ummu Mungdir tadi ada kalimat fajala sa'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu. Maka Ali duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Padahal uh, eh, rutabnya itu digantung, ya kan? Sehingga hadis ini jadikan dalil fihi jawazul akli qaima. Hadis ini dalil bolehnya makan sambil berdiri. Gimana ceritanya? Nah, ini kan rutabnya digantung. Ya, Rutabnya digantung. Ya, Rutab digantung, kemudian tidak makan, bentuknya duduk. Ya, Nabi nyuruh untuk Ali untuk berhenti makan, bentuknya gimana? Fajalasa Ali. Ya, Ali duduk. Berarti tadi Ali makan sambil berdiri. Ali tadi makan sambil berdiri. Ketika Nabi katakan mah, Ali berhenti makannya. Fajalah Ali duduk. Oh, tadi berarti makannya sambil berdiri. Ali Ali berhenti makan e, posisinya ngambil posisi duduk dan Nabi lanjut makan. Berarti Nabi makan sambil berdiri. Sehingga di sini dikatakan fihi jawazul akli qaima bila karohatin ya, ya, bolehnya makan sambil berdiri dan itu tidak makroh, walakin tarkuhu afdal akan tetapi ya, meninggalkan makan sambil berdiri itu yang lebih baik ya, namun kalau Imam Nawawi di judul bab Riyadus Salihin ya, makan sambil berdiri makroh. kalau di sini penulis Mawahib Muhammadiyah mengatakan makan sambil berdiri itu boleh tanpa makro, namun takul aula itu adalah tindakan yang kurang utama. Kemudian catatan untuk hadis sebelumnya Untuk hadis 178 ada sejumlah eh, siapa Al Hasan bin Ali ibnu Abbas Ja'far mendatangi menemui uh, seorang nenek namanya Salma. Seorang nenek namanya Salma. Uh, Salma itu siapa? Salma ini adalah zaujatu Abu Rafi'. Dia istrinya seorang sahabat Nabi namanya Abu Rafi' Ya, namanya Abu Rafi. Kemudian e, dan Salma ini adalah qabilatu Ibrahim. Adalah dukun bayinya, kelahirannya Ibrahim, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Salma ini itu uh, dukun bayi yang membantu persalinan Maria Kiptiyah ketika melahirkan Ibrahim. Waya tu Fatimah binti Umay, dan dia juga yang memandikan Fatimah binti Umayis. Dan mereka e, bertiga mendatangi nenek yang namanya Salma e, dengan pertimbangan likauniha Matal Mustafa sallallahu alaihi wasallam karena beliau ini adalah juga sering bantu-bantu Nabi di rumah Nabi watabikhatuhu dan suka masakan makanan untuk Nabi. Kemudian dibuatlah eh, kemudian nenek Salma ini diminta untuk membuatkan makanan. Maka dia kemudian membuat makanan dan makanannya itu ada kemudian rempah-rempahnya, tawabilnya. Ya, maka di sini mengandung pelajaran ya, berkenaan dengan tawabil rempah-rempah yang di uh, demikian juga full-full apa kemarin terjemahnya full huh? lada maka ini berarti ada bumbu maka di Mauhid Muhammadiyah dikatakan faedahnya Anahu sallallahu alaihi wasallam karena yuhibu tajibat ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mengenakkan makanan. Mimataya sarawasahula, namun dengan bumbu-bumbu yang memungkinkan yang ada di yang beliau miliki sehingga e, mengenakkan makanan dengan dikasih bumbu ini dan bumbu itu anadalika layunafi yunafi az Bahasanya tindakan semacam itu tidaklah bertolak belakang dan meniadakan kezuhudan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyukai makanan yang diberi ya, bumbu. Kemudian tentang Nabi hadis sebelumnya di 177 tentang pernikahan Nabi dengan Sofia. Maka walimahnya adalah sekedar tamar dan sawiq. Eh, walimah diambil dari kata-kata walam artinya al istimak kumpul. Iya, artinya kumpul. Karena terutama di masa Nabi, walima ini, walima itu diadakan setelah suami istri itu kumpul. Baru setelah itu, baru besoknya mengadakan walima iya. Oleh karena itu sebagian ulama me, e, mengkhususkan istilah walimatul urs itu khusus untuk acara setelah kumpul. Setelah suami istri dukhul, setelah hubungan badan, setelah kumpul, setelah ngamar, nah makanan setelah itu itulah walimatul urs. Namun di sini eh, Muhammadiyah mengatakan wal walimatu ta'amun nikah nikah qablahu au ba'dahu. Namun ya, walimah ini adalah makanan yang dibuat karena pernikahan baik sebelum kumpul atau setelah kumpul. Bihaisu yunsabulahu adatan eh, dan tolak ukurnya adalah itu disebut walimah manakala secara hukum orf itu masih dinisbatkan kepada pernikahan. Maka di sini eh, terdapat faedah tentang kalau walimah itu pasca lama e, setelah akad nikah apakah masih dianggap walimatul urus ataukah tidak apakah tergolong walimatul urus ataukah tidak maka The Al-Jamal Al-Syafi'i mengatakan suyun sabulahu adatan. Kalau menurut Of itu makanan ini masih dinisbatkan kepada ya, masih dinisbatkan sebagai makanan karena kegembiraan karena menikah ya itu masih disebut walimatul urs Ya, tentang Sofia, maka Sofia itu Sofia binti Huyai ibn Akhtab al-Yahudi. Dia keturunan Harun, saudaranya Musa. Sebelumnya dia istri dari Salam ibn Abi Huqaiq yang merupakan kepala suku e, negeri Khaybar yang terbunuh saat perang Khaybar dengan status kafir. Dan tentang e, tentang Sofiyah ini Bunda Sofiyah radhiallahu anda ini sebelumnya ya, beliau bermimpi. Ya, sebelumnya, sebelum akhirnya dia jadi istri Nabi, ketika ayahnya masih hidup, ayahnya juga terbunuh. Ya, saat perang Khaybar, suaminya, ayahnya terbunuh. Ya, sebelumnya kanat ra'at qabla dzalika anal qamara waqa'a fi hijriha. Sebelumnya Ibunda Sofia itu bermimpi ada rembulan yang jatuh di pangkuannya. Fadzakor kali abiha. Habis mimpi paginya dia ceritakan kepada bapaknya kalau semalam dia mimpi ya, bulan jatuh di pangkuannya. Apa respon bapaknya? Latoma wajahaha ditampar anak perempuannya. Nah, mau cerita mimpi. Nah. Kemudian maka dapatnya tamparan dari bapaknya naki innaki unu koki ila antakuni ingda malikil Arab. Ya, kamu ini berharap-harap jadi istrinya Raja Arab. Maksudnya Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia mentakwil, ya, bapaknya sudah mentakwil mimpi anaknya. Ya, bahasanya rembulan itu adalah rembulan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rembulan jatuh di, di pangkuan ah, itu artinya jadi istri ya, yang jadi rembulan itu jadi suaminya Falam yazal al atharu biwajiha dan eh, bekas tamparan bapaknya itu masih bekas sampai dia nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat eh, sampai nikah dengan berarti belum lama jedanya antara e, mimpi kemudian ditampar oleh bapaknya kemudian terjadi perang Khaybar ya, kemudian bapaknya suaminya meninggal dunia kemudian akhirnya e, dia dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berstatus budak kemudian kemudian semula di tangan Dihya al-Kalbi kemudian pindah ke tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Nabi merdekakan dan e, Nabi jadikan para e, e, merdekanya itu sebagai mahar pernikahannya. Itu berarti jedanya tidak begitu lama atau tidak terlalu lama. Buktinya bekas tamparan masih masih ada di wajahnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dan mengumpulinya. Ya, demikian yang kita kaji, kita pelajari kesempatan malam hari ini.